Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana dalam fotokopian di situ? Ini kita sudah menyebutkan di dalam pertemuan telah lewat buku Bulughul Maram ini, Bulughul Maram, buluh artinya sampai, al-maram maksud. Maksud dari Imam Imam Ibnu Hajar, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Asy-Syafi'i ini beliau menyebutkan buku ini berniat bagi orang-orang yang ingin mempelajari masalah fikih secara uh, detail maka Beliau menulis buku ini. Buluh sampai maram kehendak. Ini seakan-akan agar mendapatkan apa yang dia kehendaki dari permasalahan-permasalahan fikih. Dan beliau mengawali dengan masalah kita butuh haro. Dan kita memulainya dari kita busolah. Dan insya Allah pada kesempatan yang lewat yang akan datang, insya Allah kita akan e, mengulang tentang permasalahan kita butuh haro. Karena Alhamdulillah kita membaca e, dalam keadaan bukan kemudian setiap hari kita baca tidak, tetapi sesuai dengan bab. Dan insya Allah ini lebih, lebih bermanfaat. Karena waktu kita juga singkat, jadi telah lewat kita sudah sebutkan kitabul mawatid di dalam kitab usolah ini. Kitab yang kedua. kita yang pertama adalah kitab Haroh. Jadi kitab tata cara bersuci yang berkaitan dengan bersuci. Tapi kita langsung masuk dalam kitab usolah. Dan alhamdulillah kita menyelesaikan kitab mawakid yang berkaitan dengan waktu-waktu sholat. Sudah kita bahas tentang kitab e, dalam kitab Mawakid waktu-waktu sholat itu e, sholat subuh, kemudian duhur, asar, maghrib dan isya. Kemudian setelah itu kita sebutkan kitabul Adan, sebagaimana disebutkan oleh Ibn Hajar di sini tentang masalah Adan, lafat Adan, bagaimana? Di situ ada tarji. Ini tarji itu seseorang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla illallah sendiri, tidak dikeraskan. Termasuk sunnah juga. Asyhadu anna muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Rasulullah juga sendiri. Boleh. Juga kalau ke dalam keadaan hujan mengucapkan eh, solu fi rihalikum atau solu fi buyutikum. Demikian hadis yang sahih. Salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Demikian ketika hujan. Dan kesempatan ini kita akan menyebutkan di sini secara ringkas tentu saja. Kalau kita ingin berdalam-dalam ya belajar di pondok pesantren. Tapi para ulama mengatakan man lam yudrok kulahu la yudrok julahu. Barang siapa yang tidak dapat semuanya jangan ditinggalkan kebanyakannya jangan. Memang kita mungkin dalam keadaan yakni waktunya kurang pemain. Oleh karena itu tidak bisa kita bahas kecuali yang penting-penting saja. Jangan kemudian ah, aku tidak punya waktu akhirnya tidak belajar sama sekali tidak. Walaupun aktualnya, ya ini membaca semua disebutkan. Di sini boleh menyebutkan Ibn Hajar bab suruh di sholat, bab syarat-syarat sholat. Bisa ditulis disebutkan oleh beliau di sini dalam fotokopian itu beberapa saja yang kita sebutkan hadis-hadisnya dan kita tidak akan baca semuanya. Kesimpulannya akan kita sebutkan nanti kita akan sebutkan dalil-dalilnya tapi secara ringkas dulu di situ ada <clears throat> syarat-syarat sholat. Dikatakan di sini syarat-syarat sholat ada sembilan. Syarat sholat itu ada sembilan. Sebenarnya kita sebutkan dulu makna syarat. Suruti sholah, yakni syarat-syarat sholat. Asyartu filogoh, syarat itu secara bahasa artinya alamah. Alamat dalilnya fal yang duruna illa sa'ah anta dah fakot jaa asyratuha. Maka telah datang tuha, syarat-syaratnya, yakni alamatnya. Ini secara bahasa, secara bahasa. Syarat secara bahasa Arab artinya adalah alamat. Bapak istilah menurut definisi istilah syariat adalah Syarat itu adanya artinya mayulzimu an adamihi al adam. Mewajibkan tidak adanya itu tidak ada. Apa itu maksudnya? Syarat itu adalah kalau tidak ada maka tidak ada. Maksudnya seseorang kalau tidak melaksanakan syarat ini maka tidak ada sholatnya. Seperti umpamanya nanti disebutkan syarat yang pertama banyak Islam. Kalau dia itu tidak punya keislaman maka tidak dikatakan sholat. Berarti tidak adanya itu tidak ada hal tersebut. Kalau tidak ada hal tersebut maka amalan itu tidak ada. Itu itu namanya syarat. Maka disebutkan di sini beberapa syarat dari sholat disebutkan oleh Ibnu Hajar di dalam hadis-hadis yang beliau sebutkan dalam buku Marom itu sebagiannya beliau memberikan isyarat mungkin bisa ditulis syarat yang pertama adalah Islam. Syarat yang pertama sholat itu adalah Islam. Dalilnya apa? Surat atau bahayat 54 wa ma manahum antuk bala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih dan tidaklah menghalangi amalan mereka itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala nafkahnya itu infaknya itu dihalangi untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apa itu illa annahum kafaru billah kecuali mereka itu kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa Islam itu syarat dari sholat ini yang pertama yang kedua al akal berakal Menunjukkan bahwa orang yang gila tidak tidak disyaratkan untuk melakukan sholat. Dan tidak memenuhi syarat bahwa dia itu melakukan sholat. Dalilnya apa? Ini perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rufi al qalam an salasa. Jadi diangkat pena itu dari tiga orang. Jadi tidak dicatat amalan dia itu dari tiga orang. Di antaranya apa? Al-majnun hatta yakilu. Orang gila sampai dia itu berakal. Menunjukkan bahwa syarat yang kedua adalah berakal. Gila tidak kemudian e, bisa melakukan sholat. Ya kalau dia sholat ya tidak kemudian mendapatkan pahala dan tidak mendapatkan suatu pun. Sehingga syarat berikutnya adalah berakal. Yang ketiga adalah atam yis. Atam yis Dikatakan di sini maka sobi anak kecil ala yumayis yang tidak bisa membedakan tamyiz itu adalah bisa membedakan. Sekitar umur berapa? Umur 7 tahun, 8 tahun itu namanya tamyiz. Kalau umur 15 atau mungkin 14 tahun itu untuk laki-laki, kalau perempuan mungkin 13 dan sebagainya itu dikatakan balik. Balik, tidak. Balik, maka setelah balik dia wajib melakukan. Adapun tamyiz bisa membedakan. Bisa membedakan bagaimana? Para ulama mengatakan bisa membedakan antara cantik dan jelek, bisa membedakan ini kuda, ini kambing, demikian sekitar umur 6 tahun, 7 tahun. Ini syarat yang ketiga tamyiz. Dalilnya adalah ijma. Berarti surut salah sama ijma alaiha fi sholah. Ijma kesepakatan para ulama. Ini apabila kemudian anak ini masih kecil sekali maka sepantasnya untuk kemudian jangan disop sebenarnya karena dia itu memotong. Kecuali kalau dia dalam keadaan berwudhu dan sebagainya. Kemudian syarat yang keempat, dukulil waktu, masuk waktu. Dalilnya adalah inna sholata kanat alal mu'minina minina, alal mu'minina kitaban mauquta. Surat An-Nisa ayat 103. Inna sholat sesungguhnya sholat kanat adalah alal mu'minin kepada kaum mu'minin itu itu kitaban ditulis mauquta waktu-waktunya. Menunjukkan bahwa wajib masuk waktu. Apabila sholat duhur jam 11. Belum masuk matahari belum sudah kita bahas masalah waktu-waktu sholat. Belum dia itu tergelincir. Bukan. Berarti dia harus mengulangi sholat. Bahkan berdosa dia. Ini sengaja umpamanya. Berdosa. Ini menyelisihi perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi masuk waktu sholat. Kemudian syarat yang kelima adalah toharoh dalam keadaan suci, dalam keadaan suci. Hadis disebutkan di sini hadis Ibnu Umar yang disebutkan lima Muslim. La yaqbalullah sholata hadikum idza ahdatsa hatta yatawaddo. Allah tidak menerima sholat salah seorang kalian apabila hadas. Hadas apa? Hadas kecil seperti kentut atau kencing. Atau hadas besar. Hadas besar seperti junub, jima, dan sebagainya. Itu hadas besar. Kalau dia itu dalam keadaan hadas, maka dia tidak terima sholatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala hatta yatawaddo sampai dia itu berwudhu. Kalau dia junub, ya sampai dia mandi kemudian berwudhu. Demikian. Ini syarat yang kelima. Kemudian Syarat berikutnya di sini disebutkan di halaman 530 satrul aurah menutup aurat. Ini menutup aurat. Halaman 530. Disebutkan hadisnya dalam bulu marom itu. Disyarat yang disebutkan oleh Imam Ibn Hajar rahimahullah taala. Menutup aurat. Apa auratnya laki-laki? Disebutkan di sini Perkataan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Ikhtiyarot, "Wallahu amara bi qadr zaid ala satri aurah fi shalah." Yakni di dalam salat itu auratnya melebihi kebiasaan, melebihi kebiasaan. Karena di situ ada firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu khudhu zinatakum inda kulli masjidin." Masjidin. Wahai orang-orang yang beriman, khudhu zinatakum, ambillah perhiasan kalian. Apa itu perhiasan? Berarti melebihi aurat yang sebenarnya. Memakai baju yang bagus, yang pantas dan sebagainya. Indah. kuli masjid di setiap masjid. Jadi ketika kalian melakukan sholat di masjid, hendaknya kalian mengambil perhiasan kalian, menunjukkan bahwa aurat ketika sholat itu adalah qadr zaid demikian dikatakan oleh Syaikhul Hasan Ibnu Taimiyah kadar yang lebih lagi dari sekadar menutupi aurat demikian ini ketika sholat dan auratnya lagi-lagi itu adalah antara surah antara eh, yakni saat ini dengan uh, lutut rubah demikian disebutkan oleh para ulama walaupun di situ ada namanya aurah mughalladah aurah yang sangat aurat yang sangat yaitu apa yakni antara surah yakni antara uh, pusar dengan kemaluan itu kubul dan dubur kemaluan dan pantat gitu. jadi demikian tetapi ketika sholat yakni lebih lagi Aurat mukhafafah itu, ini antara pusar sampai lutut. Adapun perempuan disebutkan adalah bagian tubuh dia. Dibicara tentang masalah e, telapak kaki ketika sholat, e, itu jadi khilaf di antara para ulama, tetapi itu tidak membatalkan sholat dia. Tetapi kalau kemudian rambut dia, semuanya para ulama, apabila kemudian semuanya terbuka, maka tidak sah sholat dia. Demikian. Ini untuk perempuan. Ini syarat <clears throat> yang ke enam. Kemudian syarat berikutnya adalah menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Kalau tadi menutup aurat tadi, wudu zinatakum inda kulli masjidin. Kemudian syarat yang ketujuh adalah menghadap kiblat. Semua di sini di halaman 547. Disebutkan secara isyarat oleh Ibnu Hajar di situ. Yaitu istiqbalul kiblah menghadap ke kiblat. Menghadap ke kiblat. Adapun di situ eh, eh, di, dalam fotokopian itu eh, hadis Amir bin Rabi'ah yang ada ayat di situ fa nama tuwallu fasama wajhullah. Ada enggak di situ? Nomor berapa itu? Yang ada ayatnya di situ. Coba ambilkan fotokopian ini. Iya, di situ hadis nomor 164. Hadis Amir bin Rabi'ah. Ini fa nama tawallu fasama wajhullah. Dimanapun kalian menghadap maka di situ wajah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hadis ini adalah dhaif. Tetapi di sini Ibnu Hajar mengisyaratkan bahwa li wajhaka syatrul Masjidil Haram. Bahwa li wajhaka hadapkanlah wajah kamu ke arah Masjidil Haram. Itu dalil tentang menghadap kiblat. Tentang wajibnya menghadap kiblat. Ini adalah syarat yang ketujuh. Kemudian disebutkan syarat yang kedelapan oleh Ibnu Hajar juga. Beliau memberikan isyarat di situ. Demikian caranya para ulama. Tidak menyebutkan syarat pertama, kedua, tiga enggak, tetapi dengan menyebutkan hadis. Demikian ya torikoh atau jalannya para ulama terdahulu. Jadi tidak kemudian kalau sekarang kita kan suka suka yang instan, yang mudah dan sebagainya. Tapi mereka para ulama terdahulu menyebutkan hadis seperti itu kita dapatkan. Dari situ diambil pelajaran, diambil di situ uh, hukum dan sebagainya. Ini beliau menyebutkan di situ isyarat tentang syarat berikutnya adalah toharoh dalam keadaan suci. Ini syarat e, berikutnya dalam keadaan dia itu suci. Ini yang kedelapan. Asyartu tsamin min suruti sehati sholat. Syarat yang kedelapan dari syarat sholatnya itu benar, sehat, toharatul badan, wasob wal makan. Yani nya badan. Syarat yang kedelapan, suci nya badan, suci nya pakaian, demikian juga tempat yang dia pergunakan. Kalau dia sengaja dalam keadaan di situ ada najis, maka syaratnya adalah tidak sah. Syaratnya adalah tidak sah. Kemudian syarat berikutnya, Beliau menyebutkan di situ, tapi e, karena terbatas, di sini sebutkan hadis nomor 210, hadis Abu Sa'id al Kudri. Jadi hadis Abu Sa'id Al-Khudri di sini sebutkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan fal hendaknya kalian melihat apabila masuk masjid. fa'in in fi na'laihi ada ada kalau dilihat di situ di sandal dia itu ada ada ada kotoran najis au qadar atau sesuatu yang e, menjijikan fal yamsahhu wal yusalli fihi ma dia mengusapnya kemudian sholat dengannya. Ini menunjukkan bahwa sholat di atas sandal itu adalah sunnah sebenarnya. Tapi tempat kita kan tidak memungkinkan. <clears throat> Jadi yang menjadi perhatian kita bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk mengusapnya. Kalau kemudian ada bekasnya ya ditinggalkan ini disingkirkan dulu atau dicuci dan sebagainya. Menunjukkan bahwa di sini Ibnu Hajar dalam hadis nomor 210 ini memberikan isyarat bahwa di antara syarat salat itu adalah soya adalah sucinya, bersihnya badan, pakaian demikian juga tempat. Kemudian syarat yang terakhir, syarat yang kesembilan adalah niat. Syarat yang kesembilan adalah niat. Dikatakan di sini di antara dalilnya adalah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu di dalam mereka diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ikhlas untuk Allah agamanya. Untuk semata untuk semata Allah Subhanahu wa taala agama itu. Jadi niat. Dan niat itu yang membedakan antara seseorang itu sholat wajib subuh umpamanya dengan sholat tahiyatul masjid. Demikian juga sholat sebelum subuh. Yang dibedakan dengan niat. Dan dibahas oleh para ulama tentang orang yang dia itu e, melakukan sholat sunnah kemudian menjadi imam orang yang melakukan sholat wajib yang benar adalah boleh benar adalah boleh demikian juga sebaliknya boleh seseorang sebutkan bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau sholat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian kembali ke kampungnya sholat dengan kaumnya bahkan sebagai imam menunjukkan boleh untuk kemudian seorang sudah sholat kemudian melakukan sholat sunnah dan dia menjadi imam untuk orang-orang yang melakukan sholat wajib. Nah kita sedikit membaca di sini jadi di sini syarat ada sembilan syarat yang diisyaratkan oleh Ibnu Hajar di dalam bab ini, bab surut isolasi. Kita membaca sedikit di sebuah hadis yang disebutkan oleh beliau. Hadis nomor 160. Hadis ini dhaif. Tapi sebagaimana kebiasaan bahwa beliau sengaja memasukkan hadis dhaif, sebagian menghukumi bahwa hadis ini adalah dhaif. Kita dapatkan banyak sekali dalam buku maram ini. Tetapi beliau sengaja memasukkan hadis dhaif itu untuk apa? Untuk dipelajari masih tersisa permasalahan itu. Bagaimana? Demikian. Jadi bukan berarti bahwa beliau sengaja masukkan hadis dhaif ini yakni untuk kemudian mengenai bukunya atau mungkin mengamalkannya tidak sama sekali tidak. Tetapi untuk dibahas, dibicarakan bagaimana permasalahan itu. Beliau bukan di situ An Ali bin Talak radhiallahu anhu, sahabat yang mulia. Kala beliau mengatakan kala Rasulullah saw berkata Rasul saw ada salam hadis ini doaif, tapi beliau ingin membahas permasalahan ini. Ida fasa ahadukum fi Apabila kentut salah seorang kalian di dalam sholat. Palian sorif. Hendaknya dia itu berpaling. Meninggalkan karena kentut. Wal yatawaddo. Kemudian berwudu Wal yui di sholah. Dan mengulangi sholat itu. Dan mengulangi sholat itu. Hadis ini doa Ibrahul khamsah. Dikatakan oleh yang lima. Wa sahawi ibn Hibban oleh Ibn Iban rahimahullah taala. Ini khamsah berarti uh, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan Imam Ahmad. Tapi hadis ini adalah dhaif. Disebutkan di sini karena di situ ada seorang rawi namanya Muslim bin Salam Al-Hanafi dalam keadaan dia itu tidak dikenal. Orang ini tidak dikenal karena itu hadis ini dhaif. Tapi beliau sengaja di sini dibicarakan bagaimana seseorang kalau kemudian dalam keadaan ketut, ya, hendaknya dia berpaling, tidak boleh untuk kemudian dia e, meneruskan sholat, menunjukkan bahwa suci itu adalah ya, ini berwudu itu merupakan di antara syarat. Syarat seseorang itu e, melakukan sholat, suci badannya, demikian juga tempatnya, demikian juga pakaiannya. Nah, di sini tuh tapi menunjukkan pelajaran seperti itu. Kemudian wal yu'id asolah mengulangi sholatnya. Jangan kemudian aku sudah melakukan empat rakaat tinggal salam saja. Kemudian dia berwudu kemudian meneruskan tidak. Hendaknya dia mengulangi dari awal. Walaupun hadis ini adalah doa, tetapi sebagaimana tadi kita sebutkan ya ini untuk dipelajari dan benar bahwa hendaknya dia mengulangi sholat walaupun sudah mau salam. Demikian. Kemudian berikutnya sebutkan di situ wa an Aisyah radhiyallahu anha dari Aisyah radhiyallahu anha, hadis ini juga dhaif juga. Jadi hadis ini dhaif. Di situ ada Ismail bin Ayas. Dia itu lemah. Kalau tidak mengatakan kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man asobahu qai'un." Ini ini tempat yang jarang sekali beliau menyebutkan hadis dhaif ya, jarang. Kebanyakan boleh menyebutkan mutafakun alaih, mutafakun alaih. Ini karena kita terbatas waktu, yang kita dapatkan sekarang hadis-hadis apa yang di situ e, adalah ada rawi dhaif. Kalau kita perhatikan hadis berikutnya mutafakun alaih. Itu hadis nomor 163 itu. 162 itu. Kemudian juga hadis nomor berikutnya sahih. Ini 164. Demikian 165 dikuatkan oleh Imam Al-Bukhari hadis 166 Muttafaqun alaih. Ini kepanjangan beliau menyebutkan hadis sahih. Tapi sengaja kadang untuk dibahas permasalahan itu. Seperti hadis yang kedua ini. Beliau mengatakan, berkata Rasulullah SAW, "Man asabahu qai'un barang siapa yang tertimpa koi, koi itu adalah muntah. Barang siapa yang muntah, auruf atau dia mimisan." Nah, ini kan sesuatu yang menimpa seorang kan. Walaupun hadis ini doif, sengaja beliau menyebutkan di sini untuk dibahas bagaimana. Menunjukkan ketajaman pemikiran para ulama. Apalagi mereka semua adalah hafid seperti Ibn Hajar ini hafid, penghafal hadis. Demikian juga mustahid, yakni mampu untuk kemudian menilai suatu hadis, berhukum, menghukumi dan sebagainya. Sehingga beliau meletakkan hadis ini untuk dibahas. Ini belum mungkin tahu bahwa ini adalah doaib dan sebagainya, tapi untuk dibahas. Bagaimana sekarang ini orang yang dia itu terkena koi, tertimpa dia itu koi muntah, au atau mimisan, au madiyun atau tiba-tiba dia yakni madhi. Madhi itu seperti mani. Seperti itu. Barang siapa yang menimpa itu, fal yang sorif. Hendaknya dia berpaling. Fal yatawaddo. Maka hendaknya dia itu berwudu. Nah, di sini doa itu tapi. Tapi demikian. Orang yang dia itu menimpa pada diri dia itu muntah atau mungkin mimisan atau kemudian mati, Yaitu seperti mani. Adapun mani dia batal. Hendaknya mandi. Di sini katakan dan dia berwudu. mati lihat nih ala sholatihi. Kemudian membangun solatnya. Nah ini doa. Membangun solatnya Apa Mana membangun? Ya ini berwudu, kemudian tidak berbicara, kemudian meneruskan. Kalau tadi sudah dua rakaat, tinggal meneruskan tiga. Tapi hadis sini doa. Bagaimana yang benar? Sengaja belum menyebutkan permasalahan ini. Yang benar adalah untuk dia itu adalah apa? Mengulangi lagi solatnya, Mengulangi solatnya karena dia sudah berpaling. Wahwa fidali kalai takalam dan dia itu dalam keadaan tidak berbicara tapi hadis ini doaib. Rawahu Ibnu Majah semua oleh Ibnu Majah wa dza'afahu Ahmad ditanyakan oleh Imam Ahmad. Insyaallah pada sini yakni kita alhamdulillah ini menyebutkan bab tentang syarat-syarat sholat yang dengan diperhatikan oleh seseorang dan membaca sedikit dari hadis yang dibawakan oleh Ibnu Hajar rahimahullah taala belum memberikan isyarat dalam permasalahan ini. Sampai di sini. Kalau nggak ada pertanyaan kita tutup.